بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim ولا يحض على طعام المسكين dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. فويل للمصلين Maka celakalah orang yang sholat, الذين هم عن صلاتهم ساهون yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, الذين هم يراءون ويمنعون الماعون yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan